Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Halakah yang ke-56 dari silsilah beriman kepada hari akhir Adalah tentang keadaan orang-orang kafir Ketika digiring dan dikumpulkan ke dalam neraka Pertama, mereka akan digiring dengan kasar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yud'auna ila nari jahannam da'a, hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadzibun." Pada hari mereka akan didorong ke neraka jahanam dengan keras. Dikatakan kepada mereka, "Inilah neraka yang dahulu kalian dustakan." at 13 sampai 14. Yang kedua, mereka akan digiring secara berkelompok dan akan disambut oleh para malaikat penjaga neraka di ambang pintu neraka dengan penuh penghinaan. Allah SWT berfirman yang artinya orang-orang kafir akan digiring ke neraka jahanam secara berkelompok-berkelompok sehingga apabila mereka telah sampai di ambang neraka dibukalah pintu-pintunya dan berkatalah para penjaga neraka kepada mereka, bukankah telah datang kepada kalian rasul-rasul yang berasal dari kalian yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Rabb kalian dan mengingatkan kalian pertemuan dengan hari ini mereka menjawab benar telah datang namun telah tetap azab bagi orang-orang kafir dikatakan kepada mereka masuklah kalian melewati pintu-pintu neraka jahanam tersebut sedangkan kalian kekal di dalamnya maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri Az-Zumar 71 sampai 72 yang ketiga mereka akan dikumpulkan dalam keadaan berjalan di atas wajah-wajah mereka Allah SWT berfirman alladzina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannam ulaika syarrum makanan wa adallu sabila orang-orang yang dikumpulkan ke neraka jahanam dengan berjalan di atas wajah-wajah mereka mereka itulah orang-orang yang paling jelek kedudukan mereka dan paling sesat jalan mereka Al-Furqan 34 Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, Wahai Nabi Allah, bagaimana orang kafir dikumpulkan di atas wajahnya pada hari kiamat? Beliau SAW menjawab, Bukankah yang telah menjadikan dia berjalan di atas kedua kakinya di dunia, mampu untuk menjadikan dia berjalan di atas wajahnya pada hari kiamat? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, mereka akan dikumpulkan dalam keadaan buta, bisu dan tuli. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa." Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat di atas wajah-wajah mereka dalam keadaan buta, bisu, dan tuli. Al-Isra 97 Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya mereka buta, bisu, dan tuli tidak dalam semua keadaan. Kelima, mereka akan dikumpulkan bersama teman-teman mereka dan sesembahan-sesembahan mereka dan akan saling menyalahkan di antara mereka sebelum akhirnya mereka masuk ke dalam neraka. Lihat surat As-Saffat 22 sampai 32. Keenam, sebelum mereka sampai ke neraka, mereka akan mendengar suara neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudan wa zafira. Apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar suara neraka yang bergemuruh karena marah. Al-Furqan 12. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dan keluarga kita dari neraka jahanam dan memasukkan kita ke dalam surganya. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halakoh kali ini dan sampai bertemu kembali pada halakoh selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah.